Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu eh, Buya Wahya yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya hormati. Ini Buya yang saya mau tanyakan adalah uh, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa uh, fa jaa ajaluhum fala yastahiruna wa la yastaqdimun itu Kemudian kami kan kadang berdoa minta panjang umur Bu ya agar kami bisa mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat kelak Bu ya. Kemudian itu kaitannya bagaimana Bu ya? Mohon dijelaskan. E, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ajalhum fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun dalam ayat lain fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun dalam ayat yang ketiga adalah nah, ini ada dua fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun kalau sudah datang tempo ajalmu maka tidak ada satupun yang bisa menunda tidak akan bisa menunda hari matimu hari itu ya hari itu tidak akan bisa lalu apa artinya doa doa secara hakikat tidak akan berubah takdir akan tapi harus difahami, doa itu bagian daripada takdirmu jadi kalau kita membaca takdir jangan sok seperti orang yang tahu takdir ya karena kamu banyak doa itu berarti tanda kalau umurmu panjang begitu loh ceritanya yang nggak mau doa itu wah itu mati cepetan gitu gitu ya deh jadi jangan sok tahu tentang masa matiku kapan enggak jadi doa itu bagian daripada tak usahamu tidak akan merubah ketentuanmu ya seperti itu akan tapi usahamu itu bagian daripada takdir Allah Maka kita berusaha. Kenapa kita berdoa? Bukankah sudah ditentukan oleh Allah? Kenapa silaturahmi memperpanjang umur dan sebagainya? Apakah benar dengan silaturahmi lalu umur saya panjang dan sebagainya? Kan sudah ditentukan matiku tanggal ini jam ini. Loh, siapa yang ngasih tahu kalau ini mati hari itu? Ayo. Maka ini tandanya, makanya dengan kita bersilaturahmi umur panjang. Maksudnya apa? Ini silaturahmi, berdoa bagian daripada takdir. yang mengenyangkan kita adalah siapa? Allah. Yakin yang menjadikan kita kenyang adalah Allah. Allah. Jam 9 nanti. Jam 9 nanti di dicatat di Loh Mahfud bahasanya Anda bakal kenyang. Ya? mestinya rumusnya adalah makan tidak makan saya harus ken kenyang. Coba. Kemudian apa? Saya akan cari makan, beli di depan. Apakah nanti berhujah? Kenapa kamu harus cari makan? Bukankah nanti bakal kenyang? Siapa ngasih tahu jam 9 kenyang? Karena Anda tidak tahu apakah jam 9 kenyang atau tidaknya, Anda mengikuti diri Anda sendiri karena lapar ngambil na nasi. Setelah ngambil nasi baru ken kenyang. Jadi kenyangmu itu sudah diketahui Allah dari dulu kalau kau bakal kenyang jam 9. Jadi ngambil nasimu itu bagian daripada takdir Allah, usahamu. Yang nggak usaha, ya nggak usaha Pak. Oh berarti jam 9-nya itu bagian lapar ya. Makanya doa itu hakikatnya tidak merubah akan tapi doa itu bagian dari takdir. Dan doa itu adalah usaha batin seperti hanya usaha lahir. Hanya urusan akhirat saja orang yang urusan takdir ini biasanya ngentengin. Tapi urusan dunia, waduh, percaya betul dengan ketentuan. Buktinya apa? Jam 4 pagi sudah siap-siap mau kerja. Nggak pernah ada ngomong, kalau memang jatahku kaya, biarpun saya nongkrong di rumah kan pasti ada orang ngirim duit. Ada nggak gitu? nggak ada ribuan orang tuh setiap pagi di Cikarang sana di Kediri sana yang oh berbondong-bondong kerja itu naik sepeda ribuan orang lihat setiap pagi lah kok segitu banyak orang kok tidak pernah kalau memang saya bakal dapat duit pasti dapat duit nggak ada ngomong gitu tapi giliran urusan surga sama akhirat kok ya kalau memang saya jatahnya di surga ya biarpun saya begini kan juga di surga ini jadi doamu bagian daripada takdir Sebab apa kita tidak tahu pungkasan kita di mana? Jadi rentekan ketentuan Allah. Karena kamu berdoa. Jadi misalnya apa? 2017 kamu jadi orang kaya raya. Yang ahli surga. Amin. Nah, ahli surganya penting. Betul, kaya raya kok masih diem ya. Belum mau. Tapi kalian kaya surga harus mau. Kemudian, dalam perjalananmu lihat. Kamu punya impian, punya cita-cita. Saya harus usaha, daftar kerja, punya modal, kembangkan, dan sebagainya. Eh, cerita terus. Setiap malam doa, minta doa dari kiai, dan sebagainya. Uh, menjadilah orang kaya. Artinya, kaya itu sudah ditentukan oleh Allah. Kamu bakal kah? kaya. Tapi dalam menuju kekayaan itu kamu punya sejarah. Dan itu juga ketentuan dari Allah. Maka engkau ditakdirkan oleh Allah. Kullun yasaru lima kulikolah. Semua ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad, semua akan dimudahkan sesuai dengan tujuannya nanti. Kalau memang ahli surga lihat, memang ketentuan sudah ditentukan oleh Allah si fulan, kalian semua adalah ahli surga. Amin. Nah, maka akan dimudahkan jalan menuju surga. Tidak boleh lalu mengatakan, "Oh, kalau memang saya jatah ahli surga, biarpun saya maksiat tetap ahli surga." Loh, siapa yang bilang ente ahli surga? Ente tahu kalau ahli surga? Enggak. Lah karena ente tidak tahu ahli surga gimana? Ya saya ingin jadi ahli surga. Pengen kan? Pengen. Ya sudah kalau titi jalannya di surga, kamu nyampe surga. Biarpun masalah surga sudah diketahui oleh Allah. Si fulan yang ahli neraka di neraka. Ini orang yang jauh dari neraka, neraka dia. Makanya dia pun kemana ya tetap ahli neraka. Ya, makanya dimudahkan untuk ngerampok gampang, zina gampang, mm, menyakiti saudaranya gampang, dolim salah oh gampang. Maka tempatnya di, di neraka. Jadi yang tidak boleh kita sok tahu tentang takdir, tentang ketentuan akhir kita. Bahkan kita tidak boleh sok tahu di esok hari. Tapi semua adalah dalam rencana kita. Ada rencana dan Allah yang menghendaki. Maka rencana kita sesuai dengan kehendak Allah terwujud. Rencana kita tidak sesuai kehendak Allah banyak. Dan itu tidak terwujud. Jadi doa kita adalah bagian daripada ketentuan Allah. Maka karena Allah menjadi menginginkan engkau panjang umur, rizki mulianya maka Allah pun menggiring engkau sampai ke sana. Buktinya apa? Setiap malam doa. Setiap malam doa, kemudian usaha, ketemu orang-orang baik, sampai menjadi orang kaya di surga. Yang satu ini nasib. Doa mah enggak, usaha enggak. Ya, memang jatahnya adalah di di kefakiran dan di kehinaan. Ngaji juga enggak. Nah, ini jadi doa itu pada hakikatnya tidak merubah. Pada hakikatnya akan tapi doa itu rentetan dari usaha usah seperti orang mau makan kalau pengen kenyang harus ngambil ngambil nasi berjalan ngambil nasi ngambil piring dan sebagainya apakah ngambil piring itu mengenyangkan tidak ngambil piring dulu menuju makanan setelah itu makan apakah jaminan yang sudah ngambil nasi mak kenyang oh tidak makan ikannya dulu kena duri nggak jadi makan masuk rumah sakit nggak bisa kita pastikan saya pasti kenyang nggak bisa berarti itu hanya usaha saja baik ada pun masalah doa sudah pernah kita jabarkan di dalam satu agar doa dikabul dan kita bagaimana perasaan baik kita kepada Allah di saat berdoa. Ini ada dalam satu CD yang sudah beredar. Bagaimana agar doa dikabul menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini adalah masalah doa dan takdir.